Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dan meneladani mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab berziarah ke kota Madinah ini. Kota Madinah adalah kota yang sudah cukup lama Dahulu kota ini telah didiami oleh orang-orang Yahudi selama beratus-ratus tahun. Kemudian setelah itu datang sebagian orang Arab dari kabilah Khazraj dan juga Aus datang ke kota Madinah ini pada awal abad yang ketiga Masehi. Setelah pecahnya bendungan Ma'rib yang ada di Yaman. Dan kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang ke kota ini adalah bernama Yathrib Yathrib adalah nama lama dari kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang berhijrah ke kota ini dan nama Yathrib telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dalam satu tempat Allah berfirman wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u ketika Allah SWT menceritakan ucapan orang-orang munafik ketika perang Khandaq perang Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan ketika sekelompok mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman Ya ahla Yathrib wahai penduduk Yathrib la muqam alakum farji'u Tidak ada harapan bagi kalian untuk menang di dalam peperangan ini maka hendaklah kalian kembali dan maksud dari ahla Yathrib penduduk Yathrib adalah penduduk Madinah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wahya al-Madinah kata beliau sallallahu alaihi wasallam aku diperintah untuk hijrah ke sebuah negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lain ada yang mengatakan memakan negeri-negeri yang lain di sini adalah akan menguasai negeri-negeri yang lain Yakuluna Yathrib. Mereka menamakan negeri tersebut dengan Yathrib. al Madinah dan dia adalah Al-Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka beliau SAW mengganti nama Yathrib dengan nama Al-Madinah Dan Allah SWT menyebutkan Nama kota Al-Madinah Di dalam Al-Quran Empat kali penyebutan Di antaranya adalah firman Allah SWT Maka kana li ahli al-Madinati Wa man hawlahum Minal a'rab Ayyatakhallafu ar-Rasulillah tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari orang-orang Badui Arab tidak pantas bagi mereka untuk ketinggalan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan maka li ahli Madinah tidak pantas bagi penduduk Al-Madinah dan jadi masuk dengan Al-Madinah Di dalam ayat ini Adalah Al-Madinah ini Dan di zaman sekarang Kota ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Dan kalimat Al-Munawwarah Ini adalah tambahan Maknanya adalah Yang bersinar atau diberikan cahaya Mengapa dinamakan demikian? Karena kota ini Semenjak datangnya Rasulullah SAW Berhijrah ke kota Madinah Maka menjadi bercahaya Dengan cahaya Islam Oleh karena itu dinamakan dengan Al-Madinah al munawwarah dan ini banyak dipakai di zaman sekarang adapun di zaman dahulu di dalam kitab-kitab para ulama maka mereka lebih banyak memakai Al-Madinah saja atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi atau Madinatul Rasulillah dan seterusnya kota Al-Madinah memiliki banyak keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dan kita sebutkan di sini tiga di antara hadis-hadis tersebut yang pertama bahwasanya kota Al-Madinah adalah salah satu dari tanah haram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah kata beliau sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Yang dimaksud dengan mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman. Karena yang mengharamkan pada hakikatnya adalah Allah SWT. Adapun para nabi dan rasul Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah SAW maka tugas mereka adalah menyampaikan jadi maksud beliau sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekah dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah maksudnya adalah menampakkan keharaman kota Mekah dan juga menampakkan keharaman kota Madinah dan tanah haram yang ada di kota Madinah ini adalah sebuah daerah yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syariat. Apabila daerah tersebut masuk di dalam batas maka dia termasuk tanah haram. Dan apabila di luar batas maka dia adalah termasuk tanah halal dan bukan termasuk tanah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Inni haramtu baina labatai al-Madinah ay yuqta'a idahuha au yuqtala sayduha." Sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Madinah Aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah. Dan makna labah adalah tanah yang berbatu hitam. Tanah atau sebuah daerah yang tanahnya adalah tanah yang berbatu dan berwarna hitam. Dan di kota Madinah ini ada dua labah Labah yang pertama Berada di sebelah barat Dan ini yang dinamakan dengan Al-Wabirah Dan di sana ada labah Yang berada di sebelah timur Yang dinamakan dengan Waqim Ada dua labah Barat dan timur maka beliau SAW mengatakan Aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah ini Kemudian beliau SAW mengatakan Ayyukta'a idhahuha Diharamkan untuk dipotong Tumbuh-tumbuhannya Ini menunjukkan bahwasanya di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram yang ada di kota Madinah bahwasanya diharamkan kita, dilarang kita untuk memotong tanam-tanaman, pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Dan yang dimaksud dengan pohon-pohonan di sini adalah pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia Adapun tanaman dan juga pohon yang ditanam oleh manusia dan juga dirawat maka ini bukan termasuk larangan. Kemudian beliau salah salah mengatakan au yuqtala sayyiduha dan dilarang untuk membunuh atau dibunuh hewan buruannya hewan buruan yang ada di tanah haram maka dilarang dibunuh entah itu berupa burung atau hewan yang lain di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan al-madinatu haramun ma baina airin ila taur kota Madinah adalah tanah haram antara air sampai Thaur dan jadi masuk dengan air adalah bukit atau nama bukit yang posisinya berada di sebelah selatan kota Madinah yang jaraknya kurang lebih 7 kilo yaitu setelah Mikot setelah Biar Ali atau dinamakan dengan Dul Hulaifah di sana ada bukit yang bernama Bukit Air. Ini adalah batas selatan dari tanah haram yang ada di kota Madinah. Ila Thaur Thaur ini adalah nama bukit yang ada di belakang Gunung Uhud yang ada di sebelah utara. Dan jaraknya dari sini kurang kurang lebih 8 km. Jaraknya dari sini kurang lebih 8 km. Ini dinamakan dengan Bukit Thaur dan ini adalah batas tanah haram yang ada di kota Madinah bagian utara. Ini adalah batas-batas tanah haram yang ada di kota Madinah Dan di zaman sekarang Dengan berlalunya waktu Dan bertambah luasnya kota Madinah Maka kota Madinah di zaman sekarang Ada sebagiannya Yang sudah keluar Dari tanah haram Jadi ada sebagian penduduk Madinah Yang rumahnya berada di luar tanah haram dan ada sebagian mereka yang rumahnya berada di dalam tanah haram. Itu adalah keutamaan yang pertama dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan kota Madinah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk kota ini. Beliau SAW pernah berdoa Allahumma barik lana fi samarina Wa barik lana fi madinatina Ya Allah Berkailah untuk kami Di dalam buah-buahan kami Dan berkailah untuk kami Di dalam kota Madinah kami beliau SAW berdoa kepada Allah Meminta Supaya Allah SWT memberkahi Kota Madinah ini Dan jadi masuk dengan berkah Adalah bertambahnya kebaikan Dan juga langgengnya kebaikan tersebut Beliau SAW meminta kepada Allah Supaya kota Madinah ini senantiasa diberikan tambahan kebaikan dan juga supaya dilanggengkan kebaikan yang ada di kota ini. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Madinah. Di antara keutamaan kota Madinah yang ketiga bahwasanya Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk bisa tinggal di kota Madinah dan mati di kota Madinah ini. Beliau SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah maka hendaklah dia lakukan karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah dorongan dan anjuran dari Rasulullah SAW bagi umat Islam untuk tinggal dan menetap di kota Madinah dan mati di kota ini dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang adab-adab berziarah di kota Madinah. Orang yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kota Madinah maka dia berziarah ke lima tempat. Di sana ada lima tempat yang diziarahi oleh seorang penziarah kota Madinah. Dan lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid adalah Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba. Adapun tiga kuburan, maka kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian kuburan Baki, Kemudian yang ketiga adalah kuburan Syuhada Uhud. Dan insyaAllah Allah akan kita berikan penjelasan satu persatu dari kelima tempat ini. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Ziarah ke Masjid Nabawi ini adalah tujuan utama kedatangan seorang muslim dan juga muslimah di kota Madinah. Apabila salah seorang kita ditanya Tujuan utama datang ke kota Madinah Maka jawaban yang benar hanya satu Yaitu untuk berziarah ke masjid Rasulullah SAW. Karena beliau SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian menuju ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil hadza wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram Yang ada di kota Mekah Yang sholat sekali di sana Seratus ribu lebih baik Daripada sholat di masjid yang lain Kita diperintahkan Dianjurkan untuk berpayah-payah Pergi ke Masjidil Haram Untuk melakukan sholat di sana dengan perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi. Yang sholat sekali di sini seribu kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Sebagaimana sabda beliau SAW, solatun fi masjid hada khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al haram Solat sekali di masjidku ini Seribu kali lebih baik Daripada Solat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Kemudian yang ketiga Adalah masjidil aqsa Yang ada di Palestina Dan solat sekali di sana 250 kali lipat Lebih baik daripada sholat di masjid yang lain Karena di dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi rahimahullah Rasulullah SAW bersabda Salatun fi masjid hadha Afdalu min arba'i salawatin fihi Salat di masjidku, di masjidku ini empat kali lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. Apabila di Masjid Nabawi adalah seribu, itu empat kali lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa, menunjukkan bahwasanya sholat sekali di Masjidil Aqsa 250 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid yang lain dan ada ini sahih diriwayatkan dari Al Baihaqi rahimahullah taala dan Masjid Nabawi dibangun pada tahun 1 Hijriah ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota ini atau di awal beliau datang ke kota ini maka hal yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi ini dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat membangun Masjid Nabawi pertama kali selama 12 hari dan ukurannya saat itu kurang lebih 30 dikali 35 meter 30 dikali 35 meter Baru setelah itu Rasulullah SAW Membangun Dua rumah beliau Di sebelah timur Masjid Nabawi Membangun Dua rumah beliau Di sebelah timur Masjid Nabawi Rumah yang pertama adalah rumah Aisyah Kemudian yang kedua adalah rumah Saudah bintu Zam'ah Karena ketika beliau SAW memasuki kota Madinah Beliau memiliki dua orang istri Yaitu Saudah bintu Zam'ah Yang dinikahi oleh beliau setelah Khadijah meninggal Kemudian yang kedua adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Adapun Khadijah radhiyallahu anha maka beliau sudah meninggal tiga tahun sebelum hijrahnya Rasul yaitu pada tahun ke-10 kenabian. Meninggal Khadijah tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Masjid Nabawi seperti yang tadi dikabarkan oleh Rasulullah SAW Solat di dalamnya memiliki keutamaan yang besar Solat sekali di sini Seribu kali lebih baik Daripada solat di masjid yang lain Dan ini adalah Anugerah Dan juga karunia dari Allah SWT di mana solat sekali di masjid ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dua kali lipat, bukan lima kali lipat, bukan dua puluh, bukan seratus, tetapi seribu kali lipat. Dan ini adalah anugerah dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sedikit dibalas dengan ganjaran dan juga pahala yang banyak. Dan betapa butuhnya kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan juga ganjaran dari Allah. Umur kita di dunia hanyalah sementara atau sebentar. Sementara kita butuh dengan ganjaran dan juga hasanat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di akhirat akan ditimbang antara ganjaran kita, pahala kita dengan kejelekan-kejelekan kita. Maka barang siapa yang pahala kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, maka dialah orang yang beruntung. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang membahagiakan, yaitu di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka hamiyah dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dia punya kebaikan akan tetapi kalau dibandingkan dengan kejelekan yang dia lakukan maka pahala kebaikan tersebut lebih sedikit maka kata Allah SWT fa ummuhu hawiyah tempat kembali orang tersebut adalah hawiyah wa ma adraka mahiyah. tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah narun hamiyah yaitu api yang menyala-nyala balasan bagi orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kejelekannya oleh karena itu Alhamdulillah Allah SWT telah memudahkan kita semua Untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi ini Dan Allah SWT telah menyediakan Pahala yang besar bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi Mari kita manfaatkan Waktu yang cuma sebentar di kota ini Untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi supaya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala seribu kali lipat yang disebutkan di dalam hadis ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Barang siapa yang salat asar sekali di Masjid Nabawi maka dia seperti melakukan seribu kali salat asar di masjid yang lain. Demikian pula orang yang melakukan salat sunnah Melakukan salat duha Sekali di Masjid Nabawi Maka pahalanya Seribu kali lebih baik Daripada melakukan salat duha Di masjid yang lain Dalilnya adalah karena Nabi Muhammad SAW Bersabda di dalam hadis tersebut Salatun Fi masjid hadha mengatakan Sholat sekali Di masjidku ini Dan ucapan beliau Sholatun Ini adalah kalimat Yang mutlak Beliau SAW tidak mengatakan Sholatul fard Sholat fardu Dan juga tidak mengatakan As-sholatun nafilah Atau sholatun nafilah tidak mengatakan solat sunnah Tapi beliau hanya mengatakan solatun, sholat sekali Menunjukkan bahwasanya Pahala seribu kali lipat Ini didapatkan bagi orang yang solat fardu Maupun solat sunnah Kemudian pahala seribu kali lipat Ini tidak khusus Pada masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW. Beliau SAW tadi kita katakan pertama kali membangun Masjid Nabawi berukuran 30 kali 35 meter. Kemudian pada tahun ketujuh Hijriah setelah dibukanya kota Khaybar maka beliau SAW memperluas Masjid Nabawi sehingga menjadi 50 Dikali 50 meter Dan sampai zaman sekarang ini Masjid Nabawi sudah 9 kali diperluas Dan perluasan yang terakhir Selesai pada tahun 1994 dan dimulai proyek tersebut pada tahun 1885 selama 9 tahun perluasan Masjid Nabawi yang terakhir yang dilakukan di zaman Raja Fahad rahimahullah. Pahala seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli di zaman Rasulullah SAW maupun masjid yang merupakan perluasan. Dalilnya adalah bahwasanya dua khalifah yaitu eh, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan khalifah yang ketiga yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau berdua telah memperluas Masjid Nabawi di zaman beliau dan mereka memperluas Masjid Nabawi saat itu ketiga arah yaitu ke arah kiblat, ke arah selatan kemudian ke arah barat dan juga ke arah utara. Mereka memperluas saat itu Masjid Nabawi ketiga arah. Ke arah kiblat, ke arah barat dan juga ke arah utara. Seandainya perluasan tidak mengambil hukum masjid yang asli. Niscaya dua orang khalifah tersebut tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena di arah kiblat ini ada imam yang merupakan pemimpin salat. Kemudian yang kedua, di arah kiblat ini ada saf yang pertama yang merupakan sebaik-baik saf seandainya perluasan Masjid Nabawi tidak mengambil hukum yang asli niscaya dua orang khalifah tersebut yaitu Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi di zaman beliau berdua ke arah kiblat. Tentunya mereka akan mencukupkan diri untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah barat ataupun ke arah utara. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini juga mengambil hukum masjid yang asli. Artinya kalau kita sholat di dalam masjid yang merupakan perluasan, kita tetap mendapatkan seribu kali lipat. Hukum sholat di halaman masjid Nabawi para ulama rahimahumullah telah berbeda pendapat tentang daerah yang dinamakan dengan rahbatul masjid yaitu halaman masjid apakah dia mengambil hukum masjid atau tidak ada di antara mereka yang mengatakan mengambil hukum masjid dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak mengambil hukum masjid dan sebagian memberikan perincian apabila halaman tersebut bersambung dengan masjid dan diberi pagar maka dia termasuk masjid seperti yang kita lihat sekarang ini Di sekitar Masjid Nabawi Halaman tersebut bersambung Dan dipagari dan pendapat yang ketiga ini Ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita yang ada di sini Mereka mengatakan bahwasanya Halaman Masjid Nabawi sekarang ini Mengambil hukum masjid yang asli Artinya orang yang sholat di sana Diharapkan dia mendapatkan pahala seribu kali lipat Sebagaimana kalau dia sholat di dalam Masjid Nabawi dan nasihat saya pribadi kepada jamaah sekalian selama kita masih mampu untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi maka dipersilahkan sebisa mungkin kita masuk ke dalam Masjid Nabawi yang demikian itu karena beberapa perkara yang pertama supaya kita keluar dari khilaf keluar dari perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan apakah halaman Masjid Nabawi ini termasuk Masjid Nabawi atau tidak. Kemudian yang kedua, lebih tenang bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu memenuhi soft yang pertama, sebelum kita menempati sof yang selanjutnya. Kita penuhi terlebih dahulu sof-sof yang pertama sebisa mungkin dan kalau tidak ada tempat baru silahkan kita menempati sof yang selanjutnya. Jadi sebisa mungkin selama kita masih mampu untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah Masjid Nabawi luas Bahkan Masjid Nabawi ini ada dua lantai Ada lantai bawah yang sedang kita duduki sekarang ini Dan di sana ada lantai atas Kemudian yang selanjutnya Hukum sholat di luar pagar halaman Masjid Nabawi Orang yang sholat di luar pagar halaman Masjid Nabawi Maka berarti dia sholat di luar masjid berarti dia sholat di luar masjid Apabila sholat di luar masjid Maka dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat Karena beliau SAW mengatakan Sholatun fi masjidihada. Sholat sekali di masjidku ini Beliau menghubungkan pahala Apabila seseorang sholat di masjid beliau menunjukkan bahwasanya apabila solat di luar masjid seperti orang yang solat di luar pagar halaman masjid Nabawi seperti orang yang solat di depan hotel atau di bawah hotel maka dia telah solat di luar masjid seperti kalau hal ini terjadi ketika solat hari raya atau pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan maka terkadang jamaah membeludak Dan ada sebagian di antara mereka Yang sholat Di luar pagar halaman Masjid Nabawi Maka dalam keadaan seperti itu Dia tidak mendapatkan Pahala seribu kali lipat Karena sholat di luar masjid Akan tetapi dia mendapatkan pahala Sholat berjamaah Karena dia sholat berjamaah bersama imam Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya di Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang disifati bahwasanya tempat, tempat tersebut adalah raudhatun min riyadil jannah yaitu taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud oleh beliau taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan dan ini tidak sedikit bahwasanya yang dimaksud tempat tersebut yaitu raudhah nanti akan dipindah ke dalam surga. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya disunahkan di sana kita mengerjakan solat sunnah, solat nafilah, dan solat ini atau ibadah ini adalah termasuk sebab seseorang atau sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu dinamakan Raudhatun min riyadil jannah Taman di antara taman-taman surga Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini Mengatakan bahasanya disunahkan bagi penziarah Untuk melakukan sholat sunnah Di raudhah tersebut Seperti sholat duha Sholat syuruk Sholat rawatib Sholat tahajud maka ini adalah sholat-sholat sunnah Dianjurkan untuk dikerjakan di Raudhah Dan mereka mengatakan Disyaratkan Untuk sholat di Raudhah Tidak terjadi mudarat Baik bagi diri sendiri Maupun bagi orang lain Karena Rasulullah SAW bersabda La darara wa la dirar Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Apa yang akan kita kerjakan di Raudhah adalah sunnah dan tidak ada di antara ulama madhab yang mengatakan bahwa itu, itu adalah wajib. Adapun menyakiti saudara sesama Islam maka ini adalah hukumnya haram dan dia adalah termasuk kezaliman. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah kemudian dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain seperti mencium hajar aswad maka ini hukumnya adalah sunnah dan menyakiti orang lain untuk bisa ke sana ini hukumnya haram. Tidak boleh seseorang karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah yang dianjurkan kemudian dia menyakiti dan juga mendolimi orang lain. Kemudian yang selanjutnya telah tersebar di kalangan kaum muslimin khususnya bagi para penziarah yang datang ke kota Madinah bahwasanya orang yang sampai ke kota Madinah dan dimudahkan untuk sholat di Masjid Nabawi maka disunahkan atau bahkan ada yang mengatakan diwajibkan untuk melakukan sholat arba'in yang dimaksud dengan sholat arba'in adalah solat 40 waktu secara berturut-turut di masjid Rasulullah SAW ini. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat bara'atan minan nar wa najatan minal adzab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang salat di masjidku ini 40 waktu yaitu 40 salat kurang lebih 8 hari tidak pernah ketinggalan satu salat pun maka akan ditulis keselamatan dari neraka keselamatan dari azab dan akan terbebas dari kenifakan akan terbebas dari kenifakan. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau. Dan di dalam sanad hadis ini, di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Nubaid ibnu Umar dan rawi ini hanya memiliki satu hadis dan tidak memiliki hadis-hadis yang lain. Tidak memiliki kecuali hadis yang kita bacakan tadi. Oleh karena itu, para ahli hadis menghukumi rawi yang bernama Nubed, ibnu Umar ini sebagai seorang rawi yang majhul, yaitu tidak diketahui keadaannya, karena dia hanya memiliki satu hadis saja Seandainya seorang rawi memiliki hadis-hadis yang banyak 100 ribu 50 ribu 10 ribu Maka akan dengan mudah diketahui Tingkat kehapa, tingkat hafalannya Dengan dibandingkan Hafalan yang dia miliki Dengan hafalan para imam-imam yang terkenal Apabila hafalannya sesuai dengan hafalan mereka maka diketahui bahwasanya dia adalah termasuk rawi yang kuat hafalannya. Namun apabila seorang rawi hanya memiliki satu hadis maka sangat sulit untuk mengetahui bagaimana hafalan orang tersebut. Oleh karena itu para ulama ahli hadis karena kehatian hatian kehati-hatian mereka mereka mengatakan bahwasanya sebuah hadis apabila di dalam sanatnya ada seorang rawi yang demikian sifatnya maka sanat hadis tersebut adalah doif yaitu lemah dan tidak ada jalan yang lain yang bisa menguatkan hadis ini maka mereka menghukumi hadis ini sebagai hadis yang doif yang lemah artinya tidak boleh kita menjadikan hadis ini sebagai dalil dan bukan berarti kita mengatakan bahasanya silahkan kita tidak usah sholat di Masjid Nabawi akan tapi kita katakan dan kita dorong supaya orang yang di, telah dimudahkan untuk datang ke Masjid, ke Masjid Nabawi untuk bisa sholat di Masjid Nabawi ini tapi dengan berdasarkan hadis yang sahih yaitu sabda Nabi SAW Salatun fi masjid hadha Khairun min alfi salatin Fi masiwahu Illal masjidil haram Salat sekali Di masjidku ini Lebih baik Daripada seribu kali salat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan cukup hadis yang sahih ini menjadi dasar bagi kita untuk bersemangat sholat di Masjid Nabawi. Akan tetapi tidak dibatasi dengan 30 waktu atau 40 waktu atau 50 waktu atau bilangan-bilangan yang lain. Jadi silakan Bapak dan juga jamaah sekalian bersemangat untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi ini meraih pahala yang banyak dengan dasar hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sholat sekali di Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kemudian yang kedua di antara tempat yang diziarahi setelah kita melakukan ziarah di Masjid Nabawi ini adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini dibangun terlebih dahulu daripada Masjid Nabawi. Dan posisi Masjid Kuba ini berada di sebelah selatan Masjid Nabawi jaraknya kurang lebih 5 km. Dan dulu Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dan sebelum sampai ke kota Madinah ini Maka beliau mampir terlebih dahulu Di sebuah desa Yang dinamakan dengan Desa Kuba Kemudian beliau tinggal di sana Kurang lebih 14 hari Sebagaimana dalam riwayat Yang ada di dalam sahih Bukhari Rahimahullah Selama kurang lebih dua minggu Beliau tinggal di sana dan selama itulah beliau membangun Masjid Kuba bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dan sampai ke kota Madinah ini pada hari Jumat. Masjid Kuba lebih dahulu dibangun daripada Masjid Nabawi dan Allah SWT telah menyebutkan Masjid Kuba ini dengan isyarat di dalam firman-Nya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma Sungguh masjid yang dibangun sejak awal di atas dasar ketakwaan kepada Allah itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Dan jadi masuk dengan masjid di sini adalah Masjid Kuba. Dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan sholat di Masjid Kuba dengan sabda beliau man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah barang siapa yang salat barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan salat di sana sebuah salat maka dia mendapatkan pahala umrah salat sekali di Masjid Quba akan mendapatkan pahala umrah dan hadis sini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabatin masyian wa fa yusalli fihi rakatain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap pekan baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan kemudian sholat di sana dua rakaat dan hadis ini sahih menunjukkan kepada kita bahwasanya dahulu Rasulullah SAW mendatangi Masjid Kuba dan melakukan sholat di dalamnya dan pahala umroh yang didapatkan bagi orang yang sholat di sana ini mencakup Sholat fardu maupun sholat sunnah Karena di dalam hadis yang pertama Beliau SAW mengatakan Fasalla fihi sholatan Kemudian sholat di dalamnya Sebuah sholat Dan sebuah sholat ini mencakup Sholat fardu maupun Sholat sunnah Dan sabda beliau SAW Man tatahara fi baytihi Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Ini bukan merupakan syarat untuk mendapatkan pahala umrah tersebut Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dalam keadaan tidak suci Kemudian dia berwudu di sana Kemudian sholat di Masjid Kuba Maka diharapkan dia akan mendapatkan pahala umrah Karena dalam sebuah riwayat Beliau SAW mengatakan Sholatun fi Masjid Kuba ka umrah Sholat sekali di Masjid Kuba akan mendapatkan pahala umrah. Di dalam riwayat ini beliau SAW tidak menyebutkan bersuci dan para ulama yang telah memberikan syarah dan juga keterangan terhadap hadis ini sebagian mereka mengatakan kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan man tatahhara fi baitihi barang siapa yang bersuci dari rumahnya mereka mengatakan ini adalah isyarat bahwasanya yang berziarah ke Masjid Kuba adalah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Kuba. Baik itu penduduk desa Kuba sendiri maupun orang-orang yang berziarah ke Masjid Nabawi, maka mereka adalah termasuk orang yang berada di sekitar Masjid Kuba. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan Seseorang datang dari tempat yang jauh Dari Indonesia Atau dari daerah yang lain yang jauh dari kota Madinah Kemudian datang ke kota Madinah Dengan tujuan utama Untuk sholat di Masjid Kuba Berdasarkan hadis ini Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Menunjukkan bahwasanya yang berziarah ke sana Adalah orang-orang Yang ada di sekitar Masjid Kuba Adapun orang yang datang dari jauh dari kota Madinah kemudian datang ke, ke Madinah dengan tujuan utama untuk sholat di Masjid Kuba maka ini terlarang berdasarkan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan tidak boleh kita bepergian berpayah-payah bepergian menuju ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid saja yaitu Masjidil Haram Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa Beliau tidak menyebutkan di situ Masjid Kuba. Kita diperbolehkan dan disunahkan untuk berziarah ke Masjid Kuba kapan? Setelah kita berziarah ke Masjid Nabawi. Setelah kita datang ke Masjid Nabawi melakukan solat baik solat fardu maupun solat sunnah baru setelah itu apabila ada waktu senggang dan dimudahkan silahkan kita pergi berziarah ke Masjid Kuba ini adalah cara yang benar Adapun datang dari tempat yang jauh dengan tujuan utama ke Masjid Kuba, makanya adalah cara berziarah yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya atau tempat yang ketiga yang diziarahi adalah makam Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah dan beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiallahu anha yang berada di sebelah timur masjid di luar masjid karena seorang nabi termasuk di antara keistimewaannya adalah dikuburkan di tempat dia meninggal dan ini adalah semua nabi apabila meninggal di sebuah tempat maka dikuburkan di tempat itu dan tidak boleh dipindah beliau sallallahu mengatakan maka badallahu nabiyyan illa fil maudhi alladhi yuhibbu ayyudfana fih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana dia suka untuk dikuburkan di tempat itu. Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah yang ada di luar masjid, tepatnya di sebelah timur Masjid Nabawi saat itu. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan tepat di belakang Rasulullah SAW dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundak Rasulullah SAW berada di belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW lebih dekat dengan kiblat daripada Abu Bakar dan Abu Bakar berada di sebelah utaranya, di sebelah belakangnya dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Rasulullah Alaihi Wasallam. Sepuluh tahun kemudian dikuburkan Umar bin Khattab di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan kepala Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq di belakang Abu Bakar di sebelah utara Abu Bakar As-Siddiq anhu dan ketiga-tiganya dikuburkan di dalam rumah Aisyah yang saat itu berukuran tiga setengah kali lima meter. Di zaman Uthman bin Affan adalah anu rumah masih berada di luar masjid. Dan dan Uthman menjadi seorang khalifah selama 12 tahun. Kemudian di zaman Ali belum menjadi khalifah 4 tahun. Demikian pula rumah masih berada di luar masjid. Kemudian datang Hasan bin Ali, datang Muawiyah bin Abi Sufyan, datang Yazid bin Muawiyah Kemudian datang Abdul Malik bin Marwan Ibn al-Hakam Kemudian datang setelah itu Al-Walid bin Abdul Malik Yang memerintah dari tahun Kurang lebih tahun 86 Hijriah Sampai tahun 96 Hijriah Dan selama dia memerintah Beliau memiliki sebuah proyek Yaitu untuk memperluas Masjid Nabawi Karena melihat kaum muslimin sudah banyak Sementara Masjid Nabawi Kecil Maka beliau ingin memperluas Masjid Nabawi Namun disayangkan Perluasan saat itu Atau beliau menginginkan Memperluas Masjid Nabawi ke arah timur Yaitu ke arah Rumah Rasulullah SAW Atau rumah-rumah Rasulullah SAW ya, dan disitulah dikuburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama saat itu mengingkari apa yang akan dilakukan oleh khalifah yaitu Walid bin Abdul Malik saat itu dan mereka mengingkari karena beberapa sebab di antaranya adalah mereka menginginkan supaya rumah-rumah istri Nabi yang saat itu sudah kosong karena istri-istri Nabi semuanya sudah meninggal mereka menginginkan supaya rumah-rumah tersebut tetap ada sehingga orang-orang kaum muslimin yang berziarah ke kota Madinah masih bisa melihat dan mereka bisa melihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW bersama keluarganya selama di dunia. Kemudian sebab yang kedua karena arah timur ini ada kuburan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW ketika di akhir hayat beliau beliau telah berpesan dan telah bersabda ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik beliau sallallahu di akhir hayat beliau ketika beliau sakit beliau mengingatkan umat Islam ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan juga orang-orang soleh mereka sebagai masjid ala masajid maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid fa inni anhaakum an karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu dan hadis ini sahih dan diucapkan oleh Rasulullah SAW di akhir hayat beliau sehingga tidak mungkin ada nasakh di sana yaitu tidak mungkin dihapus hukumnya akan tapi Al-Walid bin Abdul Malik saat itu tetap melaksanakan proyeknya dan akhirnya mulailah di zaman beliau masuklah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi dan seorang muslim tidak boleh berdalil dengan apa yang dilakukan oleh seorang Walid bin Abdul Malik kemudian meninggalkan sabda Nabi SAW Al-Walid bin Abdul Malik bukan Abu Bakar, bukan Umar bahkan dia bukan seorang sahabat Rasulullah Sallam. dia adalah seorang khalifah yang datang setelah zaman para sahabat tidak boleh kita berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik yang sudah diingkar oleh para ulama. Kemudian kita meninggalkan sabda Nabi Sallam. Kemudian kita sengaja membangun masjid di atas kuburan. Cara untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya pernah dicontohkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau dahulu datang dari arah depan kemudian menghadap ke kuburan Rasulullah SAW dan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh kemudian mengucapkan salam untuk Abu Bakar seraya mengatakan assalamu alayka ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh kemudian mengucapkan salam untuk bapak beliau yaitu Umar bin Khattab seraya mengatakan assalamu alayka ya abatah wa rahmatullahi wa barakatuh sehingga kita apabila ingin berziarah ke sana silahkan dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yaitu dengan mengucapkan salam dari arah depan dengan salam yang ringkas mengucapkan salam untuk satu persatu bagi Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar. Dan di sana ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berziarah. Di antaranya yang pertama dilarang kita berdoa dan meminta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ya Rasulullah tolonglah saya atau berikanlah saya kemudahan atau doa-doa yang lain yang isinya meminta hajat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena doa ini adalah ibadah sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah, siapapun dia, apakah itu seorang nabi maupun seorang malaikat. Kemudian yang kedua Dilarang kita untuk Mengusap-ngusap dinding Yang ada di sekitar Kuburan Rasulullah SAW Tempat di dunia Yang diperbolehkan untuk diusap Dengan maksud ibadah Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Hanya ada dua tempat saja Yang pertama adalah Hajar Aswad Kemudian yang kedua adalah Rukun Yamani itu adalah dua tempat yang ada di dunia ini Yang disunahkan untuk diusap Dan kalau kita mengusapnya dengan niat yang benar Maka kita akan mendapatkan pahala Kemudian yang ketiga Dilarang kita untuk terlalu sering Berziarah ke makam Rasulullah SAW Yang demikian itu adalah Karena dilarang oleh Rasulullah SAW sendiri Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih beliau SAW mengatakan la taj'alu qabri 'idan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid jadi maksud dengan aid di sini adalah sesuatu yang diulang-ulang beliau mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang sering diulang-ulang artinya sampai sehari dua kali, tiga kali atau bahkan setiap sholat lima waktu berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka ini masuk di dalam larangan hadis ini. La taj'alu qabri aidan. Kalau misalnya kita beralasan ingin mengucapkan sholawat dan juga salam untuk Rasulullah SAW, maka beliau SAW mengatakan setelah beliau larang, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan hendaklah kalian mengucapkan salawat kepadaku Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Jadi kalau alasan kita ingin mengucapkan salawat Dan juga salam untuk Rasulullah SAW Maka beliau mengabarkan dalam hadis ini bahwasanya salawat beliau atau salawat kita Ini akan sampai kepada beliau Nabi Muhammad SAW Dimanapun kita berada Di Indonesia atau di daerah mana saja. Dan di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berjalan di atas permukaan bumi yang tugas utamanya adalah menyampaikan salam dari umatku. Jadi salam yang kita ucapkan di mana saja itu akan dibawa oleh malaikat yang memang Allah tugaskan untuk itu dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebenarnya tidak perlu seseorang melakukan apa yang dinamakan dengan titip salam yaitu mengatakan kepada saudaranya yang mau datang ke kota Madinah tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena seandainya dia mengucapkan salam di tempat dia berada, niscaya salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan para malaikat yang memang sudah ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyampaikan salam tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya atau tempat yang keempat adalah kuburan Baqi yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dan kuburan Baqi ini adalah kuburan yang sudah cukup lama umurnya sudah 1432 tahun. Karena orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Ada yang mengatakan Orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah Uthman ibn Mathon, saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Dan telah dikuburkan di sana kurang lebih ribu orang sahabat. Di antara yang kita kenal adalah istri-istri Nabi yang jumlahnya ada 9. Kemudian putri-putri beliau yang jumlahnya ada 4. Kemudian ada Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Mu'ath Uthman bin Affan Abbas dan juga yang lain Dan sepeninggal para sahabat Kuburan baki ini masih dipergunakan Sampai hari ini Siapa saja yang meninggal di kota Madinah Apakah itu penduduk asli Madinah atau seorang penziarah maka rata-rata dikuburkan di pemakaman baki Dan cara untuk berziarah ke sana yang pertama adalah dengan mengucapkan salam salam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW karena beliau SAW dahulu juga sering berziarah ke baki dan telah mengajarkan kepada para sahabat cara mengucapkan salam. Di antaranya adalah mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah Kemudian yang kedua cara untuk berjarah ke baki adalah dengan mengingat kematian karena beliau sallallahu mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah dalam kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur Itu mengingatkan kalian kepada kematian Jadi caranya sederhana Kita ke sana dengan mengucapkan salam secara umum Dan juga mengingat kematian Mengucapkan salam Ini kita berbuat baik untuk orang lain Karena yang dimaksud dengan salam Adalah mendoakan dengan keselamatan Dan kita mengingat kematian ini adalah berbuat baik untuk diri sendiri Jadi ziarah yang disyariatkan Dan disunahkan Ini akan memberikan manfaat kepada orang lain Dan juga diri sendiri Adapun ziarah yang tidak disyariatkan Seperti orang yang datang ke sana berziarah Tapi dengan tujuan untuk meminta Kepada orang yang dikuburkan Meminta hajat kepada orang yang dikuburkan Dengan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang soleh adalah para sahabat, para syuhada, para wali-wali Allah SWT Kemudian meminta kepada mereka Meminta hajat atau meminta syafaat Maka yang demikian itu Yang pertama Memudarati diri sendiri Karena orang yang melakukannya Telah melakukan sebuah dosa besar Yang dinamakan dengan kesyirikan Karena dia telah Melakukan atau berdoa kepada selain Allah Kemudian yang kedua Orang yang diziarahi Tidak mengambil manfaat Karena kita datang ke sana bukan untuk mendoakan Justru meminta doa Atau meminta hajat dari mereka Jadi ziarah Yang tidak diperbolehkan Yang tidak disyariatkan Justru malah memudarati diri sendiri Dan orang yang kita ziarahi Tidak bisa mengambil manfaat Kemudian yang selanjutnya Tempat yang kelima yang disunahkan untuk diziarahi adalah kuburan syuhada Uhud yang posisinya kurang lebih setengah kilo sebelum Gunung Uhud dan telah dikuburkan di sana kurang lebih 70 orang syuhada yang mereka meninggal ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Di antaranya adalah Hamzah Paman dari Rasulullah SAW Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Umair Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Jahash Kemudian yang keempat Abdullah bin Haram Bapak dari Jabir bin Abdullah Kemudian telah dikuburkan di sana Handalah Dan juga para sahabat yang lain Kurang lebih 70 orang sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Dan dahulu Rasulullah SAW semasa hidup beliau, beliau pernah berziarah ke makam syuhada Uhud dan mengucapkan salam untuk mereka. Oleh karena itu kita ke sana mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga karena keumuman, keumuman hadis Zurul Kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dan dahulu para khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Muawiyah dan juga orang-orang setelah mereka mereka dahulu berziarah ke makam syuhada Uhud dan mengucapkan salam untuk para syuhada dan orang-orang yang dikuburkan di sana. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan lima tempat yang diziarahi ketika kita datang ke kota Madinah ini. Adapun selain lima tempat tersebut seperti Masjid Qiblatain atau Masjid Khandaq yang dinamakan dengan tujuh masjid atau Masjid Abu Bakar, Masjid Bilal, Masjid Ghamamah dan juga masjid-masjid yang lain maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya solat di sana itu ada kelebihan dan juga keutamaan tertentu. Jadi di Madinah ini hanya ada dua masjid yang di situ ada keutamaan khusus yaitu Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Kenapa keduanya diberikan kelebihan? Karena dua-duanya dibangun oleh seorang nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap masjid yang dibangun oleh seorang nabi maka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba. Adapun kalau kita tujuannya ke sana hanya dengan maksud untuk melihat sejarah dan bukan maksudnya meyakini bahwasanya sholat di sana ada kelebihan tertentu, maka sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Karena ziarah kita ke sana bukan meyakini bahwasanya solat di sana memiliki keutamaan, akan tapi karena ke sana kita ingin melihat sejarah saja. Maka kita harapkan yang demikian itu tidak masalah. Itulah yang bisa kita sampaikan dan saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah dan sampai bertemu kembali pada esok hari pada waktu yang sama di, di tempat yang sama dan insya Allah materi yang akan kita sampaikan adalah tentang manasik haji atau tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.